الحمد لله puji dan syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmatnya. Semoga dengan nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita, kita pandai mensyukurinya yaitu dengan jalan kita mentaati segala perintah dan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Abdul Salim rahimahullah. Insyaallah kesempatan ini saya kembali akan menyampaikan satu materi kajian hadis. Hadis ini terdapat kitab dalam kitab Sahih Muslim yang telah disarah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Derajat hadisnya sahih. Hadis ini kalau di kesempatan beberapa pekan yang lalu saya telah sampaikan sebuah materi hadis surga hampir sama. Enam penghuni surga. Enam golongan penghuni surga. Artinya kalau kita memeriksa memahami bilangan-bilangan yang Nabi sebut kadang menyebut enam, kadang menyebut tiga. Artinya kalau enam bukan semata enam itu saja. Itu. kesempatan yang lain Nabi juga menyebut ada golongan yang lain. Ya. Nah hadis yang akan kita bicarakan ini tiga penghuni surga. Hadisnya sahih terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Ya. Tiga penghuni surga. <clears throat> apa saja tiga pembuka wahalul ini hadisnya itu wahalul di salasa ya. ahli surga itu ada tiga ya. yang pertama kata Rasulullah SAW Zul Sultan Zul Sultan artinya yang pertama orang yang mempunyai kekuasaan Ya. Orang yang mempunyai kekuasaan. Nah, sementara kita sering mendengar banyak ungkapan para salam. Ya. Mereka yang namanya kekuasaan itu sangat mereka takuti. Bahkan mereka hendak lari yang namanya dengan kekuasaan. Bahkan mereka saling berpesan, hindarilah pintu-pintu penguasa. Ah, tetapi dalam hadis ini justru Nabi mengatakan kalau untuk pertama ya lahanul jannati salasa yaitu zul sultan. Orang yang mempunyai kekuasaan. Nah, tentunya yang dimaksud di sini bukan sebagaimana penguasa-penguasa ya sembarang penguasa penguasa yang siror atau penguasa yang zalim tetapi orang yang oleh Allah diberikan amanah berupa kekuasaan, kemudian dia mengatur ya bumi Allah, mengatur e, kekuasaannya itu dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam hadis maupun dalam ayat, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yahduna bi amrina itu. Penguasa yang memberikan petunjuk dengan perintah-perintah kami. Yang kekuasaannya menjadi rahmat. Ya. Kekuasaannya membahagiakan orang, menjadi rahmat, bukan menyengsarakan orang. Ya. abis itu kata ahli hadis menjelaskan. Jadi di satu sisi penguasa itu banyak dicela gitu. Tapi kenapa di hadis ini justru wahyu jannah salasa Nabi menyebut golongan pertama ulul sultan. Orang yang mempunyai kekuasaan yang dia memimpin dengan kekuasaannya itu dengan petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menerangi manusia itu dengan cahaya petunjuk. Ya. Nah, pemimpin yang seperti inilah Pemimpin yang dimaksudkan oleh hadis ini. Yang dia memahami bahwa jabatan itu adalah amanah. Ya, kepemimpinan itu adalah amanah, bukan jabatan yang menjadi satu kebanggaan. Nah, nama asyur muslimin rahimahullah, memahami hadis ini berarti tidak juga tercela gitu. Ya, tidak juga tercela ya seseorang itu menjadi pemimpin sepanjang kepemimpinan itu bukan dia kehendaki untuk menjadi pemimpin dia dikehendaki oleh umat untuk menjadi pemimpin dan dia memimpin umat dengan cahaya petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kepemimpinan yang diminta, kepemimpinan yang diinginkan itu adalah azab. Dan itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kepemimpinan yang dicari, yang diminta itu ada azab. Dan itu diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Ya. Ya. Kita bisa melihat keadaan hari ini. Berapa banyak orang berebut-rebut. Ya. Berebut untuk menjadi pemimpin. Seorang sahabat Nabi yang terkenal zuhud. Siapa yang tidak kenal kesolehan dan kezuhudan. Ya, Abu Zar Al-Ghifari. Ya. Abu Zar ini dia melihat teman-temannya bisa berkhidmat, bisa beribadah dengan kekuasaannya, memimpin umat ya dengan keadilan, ya, dengan petunjuk. Sekali waktu Abu Zar ada keinginan dia untuk mendapatkan amanah sehingga dengan itu maksud dia, dia bisa memimpin umat dengan cahaya petunjuk. Abu Zar ada keinginan. Ya, didengar oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah bertemu Abu Zar, Rasulullah mengatakan, Ya Abu Zar, innaka do'if. Kamu itu lemah, wahai Abu Zar. Wa innaha amanatun. Kepemimpinan itu adalah amanah. Wa innahu yawmal qiyamati hizyun wa nadamah illa man akhdaha bihaqqiha wa adalaha minha. Engkau orang lemah wahai Abu Zar. Ketahuilah kepemimpinan itu adalah amanah, bukan jabatan untuk bangga bangga Ya. Wa innama hizyun wa nadama yaumal qiyamah. Kepemimpinan itu akan menjadi kesengsaraan dan penyesalan di hari kiamat. Illa kecuali man akhdaha bihaqqiha wa adalaha minha. Kecuali orang yang memegang kepemimpinan itu dengan hak di atas kebenaran. Wa adalah minha dan dia bersikap adil di atas kepemimpinan. Itu yang selamat. Kalau tidak demikian, hizun wa nadama. Dia akan menjadi penyesalan dan kesengsaraan di yaumil qiyamah. Seorang Abu Zar dilarang oleh Rasulullah. Ya, di riwayat hadis yang lain, hadisnya banyak, ya. Seseorang yang meminta jabatan kepemimpinan, maka dia tidak akan ditolong oleh Allah Taala. Allah akan membiarkan dirinya ya, mengatur dengan caranya sendiri dan dia tidak akan ditolong. Tetapi seseorang yang tidak meminta, dia dikehendaki amanah oleh umat, kemudian dia memegang amanah itu dengan baik, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Islam juga ya membenarkan kepemimpinan. Sepanjang kepemimpinan itu ya dia menunjuki umat itu dengan jaya, dengan cahaya dari Allah SWT. Memimpin umat dengan keadilan. Nah, pemimpin yang seperti inilah ya, pemimpin yang dimaksudkan oleh hadis ini. Ya. Ini juga bermakna Islam juga membicarakan tentang kepemimpinan. Bukan hanya Islam ini bicara tentang zikir-zikir. Ya, eh, pokoknya tidak mau tahu. Yang penting kita bisa sholat. Siapa saja yang mimpin, eh, pokoknya bisa makan. Ya nggak boleh begitu. Kan begitu orang kata, eh, di al -Qaeda. Ya, penting dia itu sebeyal, lo ngahak, tau, hebat ini. Ya nggak bisa begitu. Kita ini bukan kambing. Kita juga bukan sahe yang dicocok hidungnya kemudian ditarik oleh anak kecil umur lima tahun kemana dia pergi dia ikut. Ya. Nah, maka kalau bisa, kalau bisa, dunia ini dipimpin oleh orang-orang soleh. Yang memimpin negara-negara ini kalau bisa orang beriman, orang yang soleh, orang yang takut kepada Allah SWT. Dan dia memimpin dengan cahaya petunjuk. Ya. Tetapi kadang-kadang seolah-olah kadang-kadang kepemimpinan itu memang dikesankan sesuatu yang tabu. Itu bila mana dia menghendaki menjadi pemimpin. Dan dia dia menganggap pemimpin itu sebagai kebanggaan. Dan terhadap orang yang demikian kita hati-hati jangan dekat. Tetapi kalau dia memegang kepemimpinan berdasarkan kepercayaan umat, umat menghendaki dia memimpin dengan adil. Pemimpin yang seperti inilah salah satu daripada ahli jannah yang dimaksud oleh hadis. Ya. Nah, kadang-kadang di dalam Islam ini seolah-olah ada pemisahan. Oh, jangan bicara kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan urusan kita. Urusan kita sholat. Islam nggak bicara masalah kepemimpinan. Salah. Loh. Islam bicara kepemimpinan. Ya. Islam bicara bagaimana tegaknya khilafah Islamnya. Apa khilafah itu? Kepemimpinan Islam di tingkat dunia. Islam berbicara tentang itu. Ya. Salah juga kalau mengatakan, tidak usah bicara kepemimpinan. Salah. Karena Islam itu agama, Islam juga negara gitu. Ya, ini ungkapan yang terkenal dari Imam Hasan al Islam itu agama dan negara. Ya. Nah, karena inilah umat Islam memisahkan agama dan negara, maka umat Islam ketika itu di Aceh ditipu oleh sunat Kalijogo. Akhirnya umat Islam lemah. Ya. Nah, justru orang Hindu, orang Buddha orang Buddha memahami. Ya, orang Buddha itu memahami. Dan dia menjadikan pucuk pemimpinnya, pemimpin tertinggi itu pemimpin mereka itu orang yang paling alim di kalangan orang Buddha. Seperti contohnya di Tibet. Tahu Tibet? Hah? Gimana Tibet? Bukan di Jakarta, Jakarta itu tebet, Tibet sana ya di Cina. Ya. Siapa nama pemimpinnya? Dalai Lama. Pemimpin spiritual sekaligus dia pemimpin negara. Ya. Tidak tahu. Dan itu berjalan gitu. Tapi kadang-kadang oleh sebagian orang dikesankan kalau masalah kepemimpinan jangan diurus oleh orang Islam. Dia tidak nggak bisa. Gitu. Ya. Malah kalau bisa pemimpin-pemimpin ini cari orang yang betul-betul Islam, tapi ini sulit. Ya. Ibarat mencari pasir di tengah gurun. Pasir yang ya di tengah gurun pasir yang luas. Ya. Mencari pasir-pasir di yang punya nilai itu susah. Ya. Hari ini sulit cari orang seperti itu. Tapi harus diupayakan. Ya. Pemimpin yang dengannya manusia banyak ini menjadi rahmat. Alam menjadi rahmat, bukan menjadi laknat seperti sekarang ini. Ya. Nah, ini telah dicontohkan sebaik-baik oleh generasi terbaik di antara umat ini yaitu generasi para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Di antara yang terkenal yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab banyak riwayat yang luar biasa dan ini sepertinya tidak tertandingi sepanjang masa. Ya, riwayat-riwayat para sahabat ini terutama Umar bin Khattab susah untuk ditandingi. Ya, susah. Satu contoh ada riwayat ya tentang Umar bin Khattab dia mempunyai kebiasaan yang sudah dikenal oleh banyak orang selalu berjalan keluar. Ya. Dia tidak hanya di di kota, tapi dia sering keluar, keluar bahkan keluar masuk gang. Untuk apa? Untuk meneliti umatnya. Ya. Untuk menginspeksi umatnya, bagaimana keadaan umatnya. Ya. Dan Umar ini pemimpin yang tidak punya tanda-tanda khusus. Bahkan gambaran Umar bin Khattab banyak di antara umat Islam yang saat itu tidak mengenal kalau dia ini Umar bin Khattab. Nah, digambarkan sekali waktu dia keluar, ya, dia inspeksi sampai mendekati pintu gerbang batas akhir daripada kota Madinah, dia mendapati ada satu gubuk yang miring, ada satu rumah, ya, di pintu keluar kota Madinah itu, ada satu rumah dari gubuk, ya. Kemudian dia lihat di depan rumah itu ada laki-laki, seorang laki-laki yang duduk duduk mendekat Kemudian Umar Ibn Khattab mendatangi laki-laki tersebut. Didatangi oleh Umar Ibn Khattab. Kemudian ditanya, kamu apa yang kamu tunggu di sini? Kamu sedang apa di sini? Dan kamu dari mana? Kata Umar. Dia nggak tahu kalau ini Umar. Dia bilang saya bukan orang Madinah, saya ini orang gurun. Yang lebih dikenal dengan orang Badui. Saya ini orang Arab gunung. Saya sengaja datang ke kota Madinah dan dia bikin gubuk. Gubuknya sudah rewok. Ya. Ternyata dia dalam pembicaraan itu diketahui oleh Umar bahwa orang ini sedang kelaparan. Sedang kelaparan. Ya. Apa yang kamu inginkan? Kamu mau apa? Saya kepingin ketemu Umar bin Khattab. Untuk apa? Saya mau minta uang. Ya. Saya tidak punya uang. Di saat mereka sedang berbicara berdua ini, tiba-tiba Umar mendengar suara rintihan dari dalam gubuk itu. Suara wanita yang merintih. Umar terkejut tuh. Kamu nggak sendiri. Kayaknya ada perempuan di dalam. Apa jawaban si Badui? Namanya Badui orang kasar. Itu bukan urusan kamu katanya. Orang sedang lapar, Arab Badui, kasar, sedang lapar lagi. Ditanya oleh Umar, ada perempuan ini di dalam itu. Siapa itu? Bukan urusan kamu katanya. Ya nggak tahu kalau ini khalifah. Tapi Umar memaksa, siapa itu? Dipaksa akhirnya dia mengaku itu istri saya. Kenapa? Kenapa dia mengerang begitu? Apakah dia sakit? Kata si Arab Badui ini, istri saya ini sakit perut sudah berapa hari. Sepertinya dia ingin melahirkan. Tapi saya nggak punya uang, tidak ada apapun di rumah saya. Makanan tak ada, uang tidak ada. Istri saya ini mau melahirkan. Saya bingung, saya sendiri lapar. Umar terkejut. Akhirnya Umar mengatakan, tunggu ya, kamu tunggu sebentar. Umar pulang, Sampai ke rumah dia panggil istrinya. Istrinya Umar siapa namanya? Umi Kalsum. Siapa Umi Kalsum? Ya? Siapa Umi Kalsum? Umi Kalsum binti Ali bin Abi Thalib. Dipanggil, "Keluar wahai." Ya. Kemari. Maukah kamu mencari muka kepada Allah? Maukah kamu mencari pahala kepada Allah? Ada apa wahai suamiku? Kata Umar, saya barusan mendapati ada seorang wanita muslimah dan suaminya mereka sedang kelaparan dan si istrinya mengerang kesakitan ingin melahirkan. Tolong persiapkan makanan tepung gandum kurma dan perbekalan untuk persalinannya si muslimah. Cepat katanya. Maka istrinya cepat-cepat menyiapkan ya, persiapan makanan. Segera mereka berdua datang kembali ke tempat tadi. Maka Umar meminta izin kepada si fulan, ya, si laki-laki baju ini supaya istrinya Umar diizinkan masuk. Ternyata benar. Ya, si istri Badui ini memang benar-benar ingin melahirkan. Ya, maka si istri khalifah ini menunggu, ditunggu. Umar pun tidak kalah sibuk. Umar mengumpulkan kayu bakar, dia membikinkan gandum. Untuk siapa? Untuk si Badui yang kelaparan ini. Ya, sampai digambarkan asap daripada kayu bakar itu mengenai wajahnya Ya. Dibikinkan gantung untuk si orang yang kelaparan. Sementara istri Umar sibuk menunggu persalinan daripada istri si Badri ini. Maka singkat cerita, di saat Umar menunggu bubur gandum yang dimasak itu, keluar istrinya Umar sambil berteriak. Ya Amirul Mu'minin, abshir li Bigulam. Ya amil mu'minin. Ya abshid di ya akhaka bigulam. Berikan kabar gembira kepada saudaramu. Dengan lahirnya seorang bayi laki-laki. Terkejut ini orang Arab Badui. Apa yang buat terkejut? Istrinya Umar mengatakan, Ya minum mu'minin. Abshir di ya akhaka bigulam. Beri kabar gembira saudaramu. Dengan lahirnya seorang bayi laki-laki. Terkejut Arab Badui ini. Hah? Anda hulifah wahai Maaf katanya. Udah, tenang kata Umar, tenang. Nah, sampai disuruh makan bubur, ditungguin oleh Umar. Luar biasa. Ini sejarah, kisah nyata, bukan dongeng Alkisah. Kisah nyata, pemimpin Islam, kebanggaan kaum muslim. Ya. Di mana kita cari model pemimpin ini? Yang seper sepersepuluhnya sajalah gitu. Kita cari sampai ubanan kita nggak bakal ketemu kan. Yang mirip-mirip saja ubanan kita cari nggak ketemu. Coba lihat. Sehingga ketika bayi itu lahir, ya, si istri diurus oleh istrinya Umar, setelah selesai semua baru mereka pamit. Umar memberikan uang dan makanan tadi disimpan untuk bekal beberapa hari. Ini pemimpin yang dimaksud. Zul Sultan. Pemimpin min ahlil jannah. Bukan pemimpin yang sibuk. Rekening saya di Swiss sudah berapa M? Berapa triliun? Tanah saya di Bogor sudah berapa ribu hektar? Istri simpanan saya mobilnya sudah berapa ya? Coba lihat pemimpin hari ini dia hura-hura bermaksiat ria di atas kelaparannya banyak manusia. Dia bersenang-senang bermaksiat ria di atas derita air matanya orang-orang miskin. Coba lihat. Itu baru seorang pemimpin wali kota. Ente, anda bisa bayangkan itu. Mobilnya berapa banyak? Mobil mewah semua. Ya, diberikan kepada orang-orang perempuan-perempuan cantik. Untuk apa? Untuk membakar, melampiaskan nafsu syahwat. Wali kota. Ini kisah nyata loh ini. Ya, jangan salahkan saya, salahkan TV One itu. Nah itulah. Alangkah jauhnya ya pemimpin kepemimpinan yang adil di dalam Islam dengan kepemimpinan model hari ini. Ya, alangkah jauhnya lebih-lebih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Umar Ibn Khattab ketika selesai bayat, dia menangis. Dia menangis. Bukan seperti orang sekarang. Orang sekarang sudah tanda-tanda mau menang pesta dia. Wah. Tergembira ria dia. Coket-coket ya orang gila. Oh menang saya ini. Wah sudah dia bayangkan macam-macam. Menangis dia. Sehingga salah seorang itu datang Matu begika ya Amirul Mukminin. Apa yang membuat kau menangis wahai Amirul Mukminin? Wallahi lau asarat baglatan fi Irak. Andai kata ada seorang sebuah keledai di Irak. Ya, yang terantuk batu karena saya tidak merasakan jalan. Ya. Saya takut kalau nanti Allah bertanya, "Kenapa Umar engkau tidak meluruskan jalan untuk seekor keledai itu?" Ya. Saya takut ya. Kalau nanti Allah bertanya, "Hai hey Umar, kenapa engkau tidak luruskan jalan untuk kerja ini?" Menangis dia. Alangkah jauhnya dengan pemimpin kita pada hari ini. Sibuk. Bahkan menyiapkan dinasti generasi. Tidak berpikir bagaimana orang lapar. Ya, bahkan hari ini kita disuguhkan dengan kisah-kisah sedih. Ada pasien rumah sakit yang sampai dibuang. Masya Allah. Seekor keledai di Irak, kata Umar. Ya, saya takut nanti kalau kalau Allah bertanya, kalau dia tuh angkut batu, kenapa Allah tidak luruskan jalan untuk keledai ini? Nah, maka kepimpinan seperti itulah kepimpinan yang Allah yang Rasul katakan ya calon penghuni surga Zul Sultan itu yang pertama yang kedua calon penghuni surga itu Rajulur Rahim ya Rajulur Rahim orang yang lembut hatinya penuh dengan kasih sayang Rajulur Rahim coba tolong dibuka surat At-Taubah ayat terakhir Laqad ja'akum min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dibaca. Bukan di atasnya. Artinya. Ya, artinya saja. Sungguh telah datang kepadamu rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Tuh. Telah datang Rasul di antara kamu. Berat penderitaan yang kamu rasakan. Yang kamu alami dirasa oleh Rasul ini. Ya. Sangat penyantun dan penyayang kepada orang-orang yang Bahkan bukan kepada orang beriman saja, kepada musuhnya dia masih punya kasih sayang. Ya. Seorang nabi, panglima perang, panglima tertinggi, pemimpin umat, kepala negara, tapi dia juga seorang kakek ya, yang mulia. Ya. Dia sering memangku cucunya diciumi, bahkan dia ketika sholat pundaknya dinaiki oleh Hasan dan Hussein. Bahkan bukan cucunya saja, anak-anak sahabat yang baru lahir di dibawa kepada Rasulullah diminta untuk didoakan. Rasulullah mampu menciumi anak kecil. Rasulullah senang mencium anak kecil itu. Sampai-sampai sekali waktu ada tamu seorang Arab Badui juga datang kepingin ketemu mana si Nabi itu. Dilihat Nabi sedang mencium anak kecil. Si Badui ini melotot matanya. Ya Muhammad katanya. Saya punya anak sepuluh. Tapi belum pernah saya mencium anak seperti saya melihat engkau mencium anak ini. Sepuluh saya punya anak, saya belum pernah cium seperti saya melihat engkau mencium si anak ini. Hati batu ini bagi. Ya. Maka kata Nabi, ya, man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Irhamu man fil ardi, yarhamu man fis sama. Ya, cintai apa yang di bumi ini, niscaya itu akan dicintai oleh yang yang ada di langit. Ya, Nabi seperti itu. Bahkan terhadap musuhnya pun dia masih punya hati. Kalau kita dimusuhi orang, dapat kesempatan kita kuat, oh, orang itu kita kunyah mungkin. Tak kunyah-kunyah barangkali. Kalau kita. Ya, satu ketika Rasulullah ketika hijrah, ya, hijrah dengan uh, Abu Bakar dengan Amir bin ada empat orang yang mendampingi Nabi itu. Nabi berdua Amir bin Suhiro dengan Abdullah bin Uraikin seorang penunjuk jalan. Musyrikin Quraisy kehilangan jejak. Muhammad telah kabur. Nah, diumumkan. Ditempel pengumuman di dinding-dinding. Kalau bahasa sekarang itu apa? Wanted, DPO. DPO. Muhammad dan Abu Bakar. Bahasa sekarang bahasanya ini CPO Muhammad dan Abu Bakar. Siapa yang bisa menangkap Muhammad dan Abu Bakar? Apa hadiahnya? 100 onta merah. Ya. Mobil mewah lah onta merah itu. Kalau sekarang akhirnya pengumuman tersebut tersebar sampai ke kampung-kampung didengarlah oleh salah seorang yang ada di kampung di luar Madinah, ya di luar Mekah. Didengar Nah, orang yang mendengar ini namanya Suroko bin Malik. Dia dengar. Ya. Suroko bin Malik ini pernah dapat cerita dari orang yang barusan pulang dari luar kota bahwa dia melihat ya, ada orang yang melewati jalur yang tidak biasa lewat pesisir ya. tapi dia nggak tahu siapa itu Orang ini nggak tahu kalau Suroko itu sudah mendengar pengumuman gitu. Oh, kata Suroko begitu. Cepat-cepat Suroko bin Malik pulang. Dia ambil kuda, dia persiapkan perlengkapannya. Lari, dia pacu. Dia pacu kudanya, dia kejar Rasulullah. Dikejar sampai akhirnya dapat. Dapat makin lama makin dekat. Abu Bakar sudah khawatir. Ya Rasulullah, di belakang ini ada orang. Kata Rasulullah, biar Nabi tahu, diberitahu oleh intelnya Nabi. Siapa? Jibril. Intelnya Nabi Jibril. Intel canggih itu. Enggak tahu bentuknya enggak. Intel canggih itu. Jibril. Diberitahu oleh Jibril. Di belakang itu ada Surabah. Biar kata Rasulullah, itu Surabah bin Malik. Makin dekat, sampai Abu Bakar menangis. Ya Rasulullah, sudah dekat, biar Akhirnya apa? Kudanya serotok, kakinya dipegang oleh Jibril. cungkir balik dia. cungkir balik kesakitannya. Tapi dia nggak mau menyerah. Di kepalanya dia 100 ekor onta merah ini. Bangun lagi dia. Dia bangkit lagi, dikejar lagi. Dua kali sama. Ya. Rasulullah ketika dikejar itu Rasulullah berdoa kepada Allah. Ya, ya, ya Allah, cukupkanlah ya pembalasan yang terbaik ya baginya Cukuplah engkau sebagai pembalas yang terbaik. Ya, itu doa yang itu. Dua kali jatuh, tiga kali lebih parah. Sampai kaki kudanya ini tidak bisa keluar dari pasir. Tapi dia paksakan. Ketika kali ketiga, dia paksakan, dia tarik kaki kudanya keluar asap. Keluar asap dari tanah itu. Dari pasir itu keluar asap. Dia mulai gentar, mulai gemetar. Mulai timbul keyakinan bahwa orang yang dia kejar-kejar ini bukan orang salah-salah, memang benar Nabi. Dan dia saat itu sadar, saya dalam posisi yang salah. Dia sudah melihat asap keluar itu, dia mendapat isyarat bahwa dia dalam posisi yang salah dan orang yang dikejar itu orang yang benar dalam benak dia. Dia ini nanti yang akan menguasai jazirah Arab. Maka akhirnya dia paksakan tarik kaki kudanya keluar. Dia bangun lagi, dikejar lagi. Tapi kali yang keempat ini dia memanggil-manggil nama Rasulullah. Muhammad ah, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu Muhammad sebentar katanya. Akhirnya Nabi mendapat petunjuk bahwa Surah ini sudah berubah pikirannya. Maka Nabi berhenti. Nabi dengan Abu Bakar berhenti. Turun. Kalau kita sekarang kan paling tidak kita tempeleng orang itu. Ya, paling tidak kita kaplok begini orang Jawa bilang. Ya. Tapi apa? Nabi tidak. Ada apa katanya? Kenapa kamu panggil saya? Gemetar dia maaf. Tolong maafkan saya wahai Muhammad. Saya sudah salah. Tolong maafkan. Apa kata-kata yang mulai dari mulut surat Muhammad? Kalau engkau nanti menjadi penguasa di Jazirah Arab, tolong jangan jinakan saya. Beri saya maaf wahai Muhammad. Kata Rasulullah, engkau saya maafkan. Engkau saya maafkan. Suroko bercerita, hai Muhammad, adapun saya mengejar engkau, di Mekah ini sedang ada sayembara. Siapa yang mendapat mengejar Muhammad dengan Abu Bakar? seratus onta merah. Itulah yang membuat saya mengejar engkau. Rasulullah mendengar itu tersenyum Rasulullah. Masih bisa tersenyum. Tersenyum Rasulullah. Ya sudah, kata Rasulullah. Ya, ketika mau pulang, dipanggil Nabi Suroko. Hai Suroko, engkau nanti pada satu waktu engkau nanti akan memakai pakaiannya, pakaian kebesaran dari raja Parsi dan engkau akan memakai perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh raja Parsi terdiri dari mahkota dan dan binggal-binggal dari emas engkau akan pakai pada satu waktu. Subhanallah. 24 tahun setelah Nabi mengatakan itu. Di zaman Umar bin Khattab ketika induk induknya kerajaan Parsi ditaklukkan oleh tentara Islam dan kaum muslimin sudah pulang dari Parsi ya membawa rampasan perang yang banyak maka Umar mengumpulkan tentara Islam di masjid untuk membagi-bagikan ghanimah maka ketika itu ketika ghanimah akan dibagi Umar mencari mana Suratoh bin Malik maka Suratoh dihadirkan Ta'al ya suraka kemari wahai suraka. Kau pakai ini bajunya Kaisar Yasdegir. Ini mahkotanya Kaisar Yasdegir. Ini binggal emasnya Kaisar Yasdegir. Dipakai oleh suraka. Maka suraka menangis. Dia teringat apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kau nanti akan pakai baju kebesarannya banyak Raja Persi dan perhiasan-perhiasan. Subhanallah. Luar biasa. Ya. Nah itu yang keberapa? Yang kedua. Rajulur rahim. Ya. Yang ketiga, afifun muta'afifun du'yan. Afifun muta'afifun. Orang yang pandai menjaga dan sangat menjaga harga dirinya. Walaupun dia sangat membutuhkan. Orang yang pandai dan sangat menjaga harga dirinya walaupun dia sangat butuh pada sesuatu. Maksudnya apa? Orang yang pandai menjaga harga dirinya ya, dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dari menipu, ya, dari mencuri, ya, dari korupsi, padahal dia butuh. Orang yang pandai menjaga dan sangat menjaga harga dirinya, padahal dia sedang butuh. Biasanya kalau orang butuh kan, aduh lagu ini terpaksa ditarastoin butuh. Ya, kadang butuh karena butuh orang merampok, karena butuh orang mencuri. ya. Tapi ini orang yang butuh, sangat butuh, tapi dia masih bisa menjaga harga dirinya. Dari apa? Melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Baik itu menipu, mengambil hak orang, atau menzolimi hak orang. Di satu sisi, dia sangat butuh tapi dia jaga harga dirinya. Dia tidak mau melakukan itu. Kesempatan ada, dia tidak mau lakukan itu. Karena apa? Takut kepada Allah. Bahkan bukan dari sekedar mencuri. Bukan dari sekedar menipu. Dari meminta. Dari meminta pun dia hindari. Ini yang disebut orang yang ta'afuh. Orang yang pandai menjaga harga diri. Padahal dia butuh. Ya, saya teringat Ketika saya pergi ke Solo, ke Jawa Tengah, tahun 2003 saya pergi ke sana. Saya mendengar ceramahnya Ustadz Husain. Ustadz Husain ini salah satu Ustadz di Pondok Al-Mu'min Meruki. Dia ceramah. Sangat berkesan. Sampai hari ini saya ingat. Dia bercerita tentang ta'afuf ini. Dia cerita, di pondok itu pernah masuk orang jual tape. Apa tape? Dahi, dahi bojo itu orang jual tape, menawarkan tape masuk pondok gitu. Maka oleh Ustaz Hussein ini, sebetulnya dia nggak ada niat, tapi dia iba karena yang jualnya sudah tua. Akhirnya dibeli satu kilo. Ya, tape itu dibeli satu kilo. Kemudian ketika dibayar, ada kembaliannya. Ada kembaliannya. Nah, kembaliannya ini oleh Ustaz ini dikembalikan lagi. Ini sudah kamu ambil. Untuk kamu sajalah katanya. Kamu ambil. Tapi apa yang terjadi? Kata Pak Tua yang jual tape ini, maaf Pak Kiai. Sana itu terpanggil Pak Kiai, Pak Kiai. Maaf Pak Kiai. Saya bukan sombong dan menolak. Saya sudah dapat untung dari sini. Mohon maaf katanya. Cukup katanya. Saya sudah ada untung dalam sekilo ini sudah ada untung. Terima kasih banyak. Maaf Pak Kiai. Heran Ustaz Hussein Hayal dia nggak habis pikir. Masih ada manusia model ini sekarang Diberi, bukan minta. Diberi, dia tolak. Apa jawabannya? Jalan tape itu sih sudah ada untungnya. Maaf. Luar biasa. Inilah orang takut. Bukan seperti sekarang. Sudah punya gaji, punya tahta, punya ini, punya itu. Masih curi, masih ambil hak orang punya segala-galanya, gak pernah merasa cukup, gak kenyang-kenyang. Sayangkan dengan penjual tape yang miskin yang sudah tua ini diberi dia tolak. Ya. ya kalau zaman kita sekarang diberi, alhamdulillah. Mungkin kemai wali namun. Dia tolak Nah, itu orang yang menjaga harga diri. Inilah model golongan ketiga ya. Orang yang ta'afuf pandai menjaga harga dirinya dari hal-hal yang diharapkan Allah. Di satu sisi dia sangat butuh. Dia sangat butuh tapi dia jaga kehormatan diri. Ya. Nah, itulah kelompok ketiga. Maka hadirin kemarin Allah, mudah-mudahan kita masuk salah satu dari kelompok yang tiga ini.